surah Al-Mu'min ayat 45 hingga ayat ke-85. Insyaallah untuk besok adalah surah Pusilat. Surah Pusilat ini diawali dari ayat 1 eh, hingga ayat ke-44. Ibu dan Bapak bisa mempersiapkan surah Pusilat diawali dari ayat ke-1 hingga ayat ke-44. Baik pendengar dan pecinta Radio Indonesia Jakarta Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim Tadarus Bimbingan Membaca dan Memahami Al-Quran Untuk hari ini seperti biasa untuk kelas A ya Kelas A ini dulunya kelas C Pindah menjadi kelas A Kita masih mengkaji surah Al-Muluk ya Al-Muluk tabarok Tabarak di biyadihi surah ke-67.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 Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmat. Allahumma zakkirna min ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوده Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik pendengar dan pecinta Radio Malaysia Jakarta. sebelum kami memberikan kesempatan untuk Ibu dan Bapak membaca, terlebih dahulu kami berikan kesempatan kita teruskan kembali terjemah perkataannya ya. Terjemah perkata kita surah Al-Mulk Tabarok ini. Surah ke-67. Nanti kita akan coba mengkaji Kita sudah memasuki uh, terjemah perkata di ayat ke-15.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 Kita coba dari ayat yang ke-15 ya Ibu lihat ayat yang ke-15 di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها هو الذي هو dia الذي yang dialah Allah Alladhi ja'ala yang menjadikan lakum untuk kamu. Al-arba bumi. Lalu mudah dipergunakan. famsu maka berjalanlah kamu. Fi mana kibiha pada atau di segala penjurunya. Wakulu dan makanlah mir rizkihi dari sebagian apa yang telah dirizkikan. Itu sebagian dari rezekinya, rezeki Allah yang telah diberikan kepada hamba, kepada makhluknya. Wa ilaihi dan kepadanya an-nusyur dipangkitkan kembali. Jadi salah kalau memiliki pemikiran bahwa manusia itu akan kekal abadi di dunia ini. Dan salah juga memiliki pemikiran kalau manusia ini hanya hidup di dunia ini. Di dunia ini hanya persimpangan. Kematian itu terminal menuju kehidupan akhir nanti. Itu. Aamintum man fis samai ay yakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa Dia akan membenamkan bumi dengan kamu? Maka tiba-tiba bumi itu tergoncang. Ayat 16 Al-Muluk ya masih kita. Aamintum. Ini istifham, pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Apakah apakah kamu merasa aman? Aamintum. Man siapa Allah? Apakah kamu merasa aman? Man fis sama? Siapa? Fis di langit? Ini. <clears throat> Ayah siapa bahwa dia akan membenamkan. Apakah kamu merasa aman dengan siksa Allah? Kalau kamu jadi orang murtad, orang jadi orang kafir? Sudah siapkah menerima semua itu? Nah ini. Aamintum, ah, apakah kamu merasa aman? Man fis samai ay yakhshifa bikumul arba fa idza hiya tamur. Man fis sama, siapa? Man, ya. Man siapa? Di sini maknanya kepada Allah. Fis samai di langit. Ay yakhshifa bahwa dia akan membenamkan bikum dengan kamu al arda bumi. Fa idza maka tiba-tiba hiya bumi atau ia tamur bergoncang ada hubungannya dengan al-zalzalah itu ya saat bumi digoncang-goncangkan. Am amintum ma fis sama'i ayursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa Dia akan mengirimkan angin yang mengandung batu atasmu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana hebatnya peringatanku bagaimana lapido itu Masya Allah ya. Uh, eh, harusnya itu untuk menguntungkan kita kan. Negeri ini. Tapi dibuat bencana. Yang harusnya menjadi keuntungan malah jadi bencana untuk yang lainnya. Allah Rabbi. Am, amintum atau amintum kamu merasa aman man siapa bisa samai di langit ayyursila bahwa dia akan mengirimkan alaikum atasmu hasiba, angin yang mengandung batu. Fasata'lamuna, maka kelak kamu akan mengetahui kaifa bagaimana nazir peringatanku. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim kaifa kana nakir. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka bagaimana hebatnya eh, kemurkaanku, ya, kemarahanku. Walakad dan sesungguhnya kazaba telah mendustakan siapa? Alladzina orang-orang yang min qablihim dari sebelum mereka. <coughs> Fakai fakana nakir. Fakai maka bagaimana? Karena adalah ia nakir. Kecelakaan atau kemurkaanku terhadap mereka. Ini gambaran umat-umat dahulu yang selalu mendustakan. Nah, Rasul, Nabi dan Rasul. Urusan-urusan Allah ya. Awalam ro ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidun. Ma yumsikuhunna illa rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Awalam dan apakah tidak ya ro mereka memperhatikan ila tair kepada burung fawqahum di atas mereka saffat mengembangkan sayap. Pernahkah kita melihat burung bagaimana mengembangkan sayap bisa terbang? wayak bidan dan ia mengatupkannya. Sayap itu kan nutup buka nutup buka. Masya Allah hingga memiliki ide dari dari sayap dari burung itu kapal terbang. Coba bayangkan. Mayum sikuhuna tidak ada yang menahan mereka. Illa selain Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Innahu sesungguhnya Dia, sesungguhnya Allah bikulli dengan segala sesuatu basir, Allah Maha melihat. Gitu ya. Segitu dulu ya. 19. Kita lihat eh, tafsirnya Ibnu Kasir. Kita kemarin tafsirnya baru ayat ke-6 ya. Nih, biar nyambung. Jadi kalau terjemah seperti itu, kadang-kadang ngerti, kadang-kadang enggak. Karena belum, ya itu namanya terjemah. Kalau tafsir penjelasannya.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 huruf hidup dihentikan mad panjang arid baru saja sukun yang jadi sukun gitu tapi nggak ada baru jadi sukun yang entar nggak jadi sukun lagi wa bi'sal masir atau barisnya yang berganti jadi sukun kan seakan-akan إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور sama pada disebut tuh karena dihentikan dan ada matobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan kalau nggak ada matobi'i nggak ada satu huruf hidup nggak jadi takadu tamayyazu minal ghayr ghayr oh, itu lin jadi madlin minal ghayr sama-sama panjang hanya bedanya kalau mad ari disukun sebelumnya mad tobi'i, kalau mad lin sebelumnya huruf lin. Tuh, huruf berbaris fatah rin dengan ya mati. Minal ghail. Jangan goide, jangan. <coughs> Karena itu bukan bukan kolkolah, bukan huruf kolkolah ya. Minal ghail. كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Tuh, khazanatuha matobi ketemu alif. Memang begitu cetakan Indonesia. Padahal bukan ketemu alif. Matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Mad, jaiz, mun, fasil. Qalu bala qad. Qalqalah sugro. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa kunna ma فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء dihentikan jadi madlin شيء jadi panjang Tapi kalau nggak dihentikan, nggak ada yang panjang. Coba ya, lihat. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ضلال إخفاء tanwin kasrah tan ketemu kaf kabir mad adlis sukun وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذن iklab ya non mati ketemu ba bidang jangan bidam jangan mim sempurna ada samar sedikit فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير Mad adlis sukun. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Lu sakit, tolong. Masya Allah, yang gimana sih teriakan orang yang disiksa yang sakit di dunia aja seperti itu. Di akhirat itu ya gambarannya orang yang seringan-ringannya siksaan adalah bagikan orang yang pakai terumpah, pakai sendal. Kemudian kepala sampai ubun-ubunnya, sampai otak kepalanya mendidih. Itu paling ringan Allah Rabbi. Sedangkan neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sungkup bulan orang-orang kafir Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Ini untuk menyai aja. Beliau tahu ya, sudah ada Nabi dan Rasul. <clears throat> mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni mereka, penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah ini, di surat Al-Mulk ayat 6 ini, Lilladzina kafaru بِرَبِّهِمْ عَذَابُ azabu jahannam <clears throat> wa bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, kepada Robnya, kepada Allah, memperoleh azab neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Yakni jahanam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Ida ulku fiha sami'u laha syahiko. Apabila malaikat dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Allah, tolong sakit dan segala gitu. Sakit. Allah Rabbi ya. Menurut Ibnu Jarir, makna yang dimaksud ialah suara jeritan. Jeritan kesakitan, jeritan ketakutan dan macam-macam lah ya. Wahya tafur, sedangkan neraka itu meng, menggelegak ya. Ini. Lihat, kemudian uh, berikutnya di halaman 14. As-Sawri menyatakan bahwa neraka itu mendidih, membakar mereka sebagaimana sedikit biji-bijian yang digodok di dalam air yang banyak. Bayangkan. Air mendidih, air mendidih, air dunia itu kan hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya. Jadi yang di dunia ini ya, tidak yang segitu panasnya itu hanya satu bagian. Sedangkan yang neraka itu 69, ada yang bilang 70 bagian. Bisa dibayangkan kali 70 kali panasnya bumi eh, api dunia ini. Dibayangkan mendidih air yang banyak mendidih kemudian kacang-kacang itu dijatuhkan biji-bijian itu digodok terus Allah tagadu tamayatu minal ghail hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah kepada orang-orang kafir ini orang yang durhaka ini yakni hampir-hampir neraka itu sebagian darinya terpisah dengan sebagian lainnya karena kemarahan dan dendamnya yang sangat terhadap orang-orang kafir Kullama ulkiya fiha faujun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Fakazabna wa kulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dalalun kabir. Allah pantas ya orang yang membaca mendawamkan surat Tabarok ini selamat dari siksa azab neraka. Karena ya itu dibacanya tahu, peringatannya tahu, dijauhkan. Orang yang kafir itu seperti itu gambarannya. Jadi bukan hanya dibaca tidak tahu. Itu ya. Walaupun membacanya dapat pahala baca Quran. Tapi kan kalau tahu, jadi kita akan akan lebih hati-hati waspada dalam segala tingkah laku, perbuatan gerak-gerik kita. Karena balasannya seperti itu. <clears throat> gitu ya. Kullama ulkiya fiha fawzun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?" Mereka menjawab orang-orang kafir, "Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, tetapi kami mendustakannya." Dan kami katakan kepada mereka, para rasul-rasul nabi dan rasulin, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadilan yang dia terapkan terhadap makhluknya. Bahwa dia tidak mengazab seseorang, melainkan sesudah menegakkan alasan terhadapnya dan setelah mengutus seorang rasul kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam Firman-Nya Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Di surat Al-Isra ayat 15 ya. Ini ini dal dalil landasan bagi orang yang tidak tidak sampai dakwah nabi, tidak sampai utusan rasul. Ini tidak diazab dan kami tidak mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Itu. Jadi kalau peringatan itu tidak sampai, nah ini tidak diazab. Nah, di ayat lain di surat Az-Zumar ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. rajim حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين Di surat Az-Zumar ya ayat 71 nanti dilihat. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakan pintu-pintunya. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memberi peringatan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab benar telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Mengakui. Jadi jadi ini konsep keadilan Allah. Allah tidak menyiksa manusia, makhluknya, hambanya eh, di luar di, dalam artian sudah diberikan peringatan, sudah diberikan ajaran, diberikan pilihan eh, jalan kanan, jalan kiri yang baik dan buruk. Silahkan milih mana mau ke surga, mau ke neraka, silahkan. Ini ya. Tapi semua yang dipilih oleh makhluknya, oleh manusia ini ada konsekuensinya. Gitu. Demikian pula mereka menyalah, menyalahkan diri mereka sendiri dan menyesali perbuatannya di saat tiada gunanya lagi penyesalan bagi mereka. Penyesalan di akhir tak ada artinya. Mereka menyatakan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah di surat Al-Mulk ayat 10, "Lau kunna nasma'u au ma kunna fi ashabis sa'ir." Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidak kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Yaitu sekiranya dahulu kami menggunakan akal kami dengan sebenarnya atau mendengarkan kebenaran yang diturunkan oleh Allah, niscaya kami tidak akan terjerumus ke dalam kekafiran kepada Allah dan tidak terpedaya oleh kekafiran. Akan tetapi ternyata dahulu kami tidak menggunakan pemahaman kami untuk menyadari apa apa yang disampaikan oleh para rasul. Dan tidak pula kami menggunakan akal kami yang dapat memberi petunjuk kepada kami untuk mengikuti para rasul. Maka dikatakan orang kafir itu tidak punya akal, tidak mempergunakan akalnya ini. Sudah diberi pilihan yang baik, tetap aja. Itu. Maka Allah berfirman di surah berikutnya, di ayat ke-11-nya. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Imam Ahmad menyatakan, telah menceritakan bahwa Rasulullah telah bersabda, La yahlikan nasu hatta yu'zaru min anfusihim. Manusia tidak akan binasa sebelum mereka menyadari akan kesalahan diri mereka sendiri. Di dalam hadis yang lain, la yadkhulu ahrarun nar illa wa huwa ya'lamu anna nar awla bihi minal jannah. Tidaklah seseorang masuk neraka, melainkan dia menyadari bahwa neraka adalah tempat yang lebih layak baginya daripada surga. <laughs> Ini untuk orang-orang kafir. Situ dulu ya. Baik, kami berikan kesempatan untuk hmm, membaca kelas A ya. Kelas C yang sudah lancar silahkan baca yang sebanyak-banyaknya. <coughs> Baik. <clears throat> Kabar sudah ada yang masuk <clears throat> di eh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Ibu Nani dari Bekasi. Di Bekasi. Sudah kelas A belum? Nah, sekarang kabar roket. Iya, kabar roket betul. Sudah sudah lancar Ibu membacanya? InsyaAllah. Allah. Coba mangga. Silakan. Ayat 6 ya? Eh, iya. <clears throat> Dari ayat 6 boleh? Iya. Uh, radionya dikecilkan volumenya ya volume radio ibu dikecilkan. Ya. Hmm, ya silahkan. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ulqu fiha sami'u laha itu bukan ayat 6, itu ayat 7. Jadi kalau Quran nomornya di ujung ya. Enggak apa-apa, itu ayat 7. Sekarang ayat 8-nya. Ya, takadu. Eh. Ya, takadu tamai. Hmm. Takadu tamai ya zuminal ghaiz. Jangan kol kolahkan bukan huruf kol-kolah di situ. Takadu <clears throat> Takadu tamayyazu minal ghair. Ghair. jangan yoide jangan. Minal ghair. Ya. Jangan dikolkolahkan karena bukan huruf kolkolah. Takadu tamayyazu minal ghair. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khajanatuha. Bukan khajanatuha itu zai. Tadi ibu masih kol-kolah ya. Minal goil. Itu zai. Kullama ulqiya fiha fawja sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kullama ألقي فيها سألهم Iya, khazanatuha Tuha jaiz boleh ya, satu alif sampai dua alif setengah. Boleh kurang dari lima harokat. Terus qalu bala. Qalu bala Kodnya kol-kola. Kol-kola sugro. قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير Nanya panjang di situ, nanya nahnu. Hmm, ya. Kalau nanya yang berarti saya, mutakalim wahda dibaca pendek nanti di ayat di ayat berikutnya. Di sini tetap panjang, satu alif. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Nanya nahnu, ini sini bukan naknya saya, bukan ana, bukan. Ya, panjang satu alif. Ya. Qalu bala qad Qad qad ja'ana nadhir. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In uh, Jangan ditahan idhar. In in antum illa fi dhalalin kabir. In antum illa fi dhalalin kabir. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Baik, kita teruskan ayat yang ke-10. <clears throat> Silahkan kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang ingin mencoba kelas A ya. Kelas A itu dulunya kelas C <laughs> gitu ya. Kelas A. Iya. Uh, di kosong uh, ya sudah ada yang masuk. 85904785. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Pak Iwan. Pak Iwan, silakan. Diulang Pak Iwan Diteruskan aja ayat yang ke-10. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير Itu ya, ayat 10. A'udzu A, bukan A'u, yang jelas arti kelasnya. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا Eh, نسمع eh, eh, eh, eh. Aduh, belum kelas A tuh ya, Maning. Belum nih. Karena kan ada madnya situ, ada gunahnya. وقالوا لو كنا Gitu atuh. Ya, gunakan Pak itu Pak. Iya, guna sama matobi'i. Iya. Iya, udah salah kumaha tuh dibenerin. وقالوا kunna. Bukan, kelama, kebanyakan. Guna itu satu alif aja, satu alif setengah. Gini. Wa qalu lau kunna. Gitu, Pak. Wa qalu lau kunna nasma'u. Nasnya biasa. yang nos, nasin. Wa qalu lau kunna nas. Biasa aja. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا Ain. Fa gitu. Fa. واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير Hanya bukan kho, ha ya. Fasuh. فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير حق إيه، حق ya إيه، hak فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون رب يخشون إن الذين يخشون إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير جيمnya qalqalah wa aj wa ajr kabir. Hilang dari mana, Pak? Dari wa ajrin aja. Wa aj wa gitu. Ajrun. Enggak, jimnya keras. Bajai, bajai, jangan bajai. Wa aj wa ajrun kabir. Wa ajrun kabir. Terus? Wa asiru. Eh, pendek. Wa asiru gitu. Wa asiru qawlakum awijharu bih. Innahu alimun bizatis sudur. ألا يعلم من خلق Idhar. Ala ya'lamu man khalaq. ألا يعلم من خلق Khalaq. Wa huwa ألا يعلم من خلق وهو اللطيف Jangan الخبير lati. Itu kan bukan ta itu to. Monyong sedikit. Wa huwal latiful khabir. وهو اللطيف الخبير Terima kasih. Udah pintar bacanya tinggal makhrajnya nih. Ya, ainnya dilatih. Gugup banget Pak Eh, kalau masuk Pak iya, makanya Orangnya banyak gitu. banyak baca, banyak belajar. Tapi terbiasa. Eh, makasih Pak ya Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berikutnya. Kita teruskan ayat yang ke-15. dihafal ya ini ya hmm, baca sore bada asar itu ya waqiah tabarok ar dan baca artinya artinya dulu terjemah departemen agama bagus nanti baca terjemah baca tafsirnya ya assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu siapa ini baru ya baru <laughs> Jangan lupa hari Jumat ya. Alhamdulillah semakin banyak dibagi makalah gratis. Belajarnya pakai itu, pakai infokus kan enak, Bu? Iya, iya kalau nggak ada tuh ya. Eh, kelas B kelas ini ganti. Ya, C-nya jadi jadi A gitu. Kelas C-nya jadi A, the best, gitu, yang terbaik seharusnya gitu.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 Mat Iwan, Kenapa Mad Iwan? eh, dua kata sebagai Dua patah dibaca satu jika tiga di dihentikan. Kalau nggak dihentikan berlaku hukum hukum itu. Ah, hukum. Hukum tanwinnya ifa tuh. <laughs> Karena tanwin ketemu fa. Kalau diwakafkan lihat di depannya. Betul. Kalau diwakafkan nah, itu persis. Jadi tergantung ketemu huruf apa. Kebetulan di sini ketemu fa jadi ifa. Bisa idgham, bisa idhar, bisa iklab. Tergantung setelah tanwinnya ketemu huruf apa. Iya. Terus fasata fasata فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف ك- فكيف كان نكير قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن Sofat jadi mad apa tuh? Muhammad man ladzi musakal kalimi. Mad tabi'i eh, bertemu huruf asli di Iya, mad asli di sini iya, mah ya. Matobi'i atau mad asli. Kalau walab balin matobi'i. Di sini mad asli ketemu huruf bertasid Sofati wa dan Wakob apa tuh? Isaroh. Karena setelah ada banyak orang yang nggak ngerti Wakob isaroh. Wakob isaroh itu setelah huruf mati ada huruf hidup yang dimatikan. Huruf matinya bod, huruf hidup yang dimatikannya nun. Kayak wal asri jadi wal asr. Ya, diteruskan. Ma. Ma yumsikuhunna illa rahman. Innahu bi kulli syai'in basir. Terima kasih Ibu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengajian yang di mana Cibinong belum ya? Memang ada rencana tapi belum. Nih masih nyusun strateginya dulu. Yang udah positif adalah di Depok ya. Di Depok itu hmm, setiap hari Jumat pada Jumatan. Nah, jam 1 sampai jam 4 cukup banyak lah waktunya ya. Itu dengan perlengkapan-perlengkapan yang ada, makalah gratis ish, Masya Allah. Kakaknya kalau judul bukunya saya lagi menulis buku, tidak ada alasan untuk tidak pintar tajwid. Tapi buku itu belum jadi. Hanya saja bagi ibu dan bapak yang hadir, uh, lembaran-lembarannya sudah ada, tapi belum disusun. Jadi silahkan, itu ya. Mudah itu, untuk tutor juga mudah. Karena apa? Tulisannya saya buat perbesar. Jadi kalau, Minallah, kenapa dibaca tebal? Karena sebelumnya baris di atas, sebelumnya baris patah, itu. Waman yakmal jadi wamay yakmal. Kenapa? Idgom biguna. Karena nun mati ketemu ya. Jelas tulisannya. Jadi untuk jadi tutor, jadi pengajar, ish, insya Allah lah pokoknya. Ya, di 85 90 47, 85, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ibu yang nggak bisa ngelihat hafal, Bu. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini yang akan menjadi penolong kita ya. Hmm, ayat-ayat Allah ini, Masya Allah. Ayat ke berapa sekarang? Walakode ya dari ayat ke 17, 18. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير Ya dari situ ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad Kazab كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن Tadi tapi tidak berhenti di kohomnya ya Idhar أولم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن Wayak Itu kalau ويقبضن ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir ditahan sedikit iklannya innahu bikulli syai'in basir innahu bikulli syai'in basir syai'in tetap kan iklab tapi samar, sedikit samarnya. Jangan kebanyakan yang jadi ikhfa. Innahu kulli syai'in basir. Innahu kulli syai'in basir. Kebanyakan, um. itunya mulutnya jangan kebanyakan dibuka. Mingkem tetap. Bunyi M kan mingkem. mingkem. Tapi samar gitu. In, kalau ibu gini ya. Innahu bikulli syai'in bibirnya masih muka, tutupin aja. Innahu bikulli syai'in basir. Bunyi M tetap tapi samar gitu. Ada samar sedikit itu Innahu bikulli syai'in basir. Masih ya, nanti dilatih. Gak bisa merubah sesuatu seketika. Proses. Jangan hadal, hazal. Titik ada titiknya. Oh iya, ibu nggak lihat ya, lupa. Amman haral ladzi ral Dal titik ral. Amman haral ladzi. Jadi sama. Itu ral. Ada dal, ada ral. Agar nah, Agak dikit. Ini ada titiknya. Ada titiknya, betul. Amman haral ladzi huwa Itu dal. Eh, oh. Ya, jadi Zahazal lazi jundul nah, itu bukan bukan itu dal lagi bukan dal ini dal titik dal amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur amman man hadallah. Nah, sama. <laughs> Itu uh, iya, mm, ya teringat terpatri nanti dalam ingatan di situ zal, bukan dal. Heeh. Ya, ah, ah. Amman hadzal yarzuqukum in amsaka rizqan Amman hadzal yarzuqukum in amsaka rizqan Rizq apa? Jangan dikatakan. Balaju. Balaju. Balaju fi utu. Ain. Fi utu. Fi utu wa Terima kasih Ibu. Saya ingat Ibu eh, lagi lomba Ibu jadi juara ya bacain ini. Padahal Ibu nggak bisa ngelihat. Hmm. Udah berapa lama nggak lihatnya sekarang? Dua tahun ya? Ya, hampir ya Pak. Hmm, iya. Amin. Berapa sekarang usia Ibu teh? Alhamdulillah masih banyak insya Allah kesempatan untuk berbuat baik. Tapi kita nggak tahu kapan diambil kan? Iya. Rata-rata umat Nabi itu ya 63, 65, 70. itu ya, seperti itu. Tapi banyak ada yang dikasih lebih juga. Alhamdulillah ya. Dikasih kesempatan hidup. Hmm, yang penting sehat lah. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang penting sehat tapi kalau nggak sehat juga itu ujian. Karena setiap orang yang sakit sabar itu menghapuskan dosanya gitu. Apapun yang terbaik yang telah Allah berikan itu semua ujian, kesehatan ujian, ya. Penderitaan juga ujian. Jadi orang kadang-kadang kalau lagi susah diuji hasil sukses, tapi lagi senang <laughs> dia lupa ya. Nih Mas Irfan, nih Bu Lisa ada bangun ya Mas Irfan ini lagi rajin nyimak. Hmm, jadi Ica juga ya ini Pak Pin Prinanto. Jadi dilatih terus ini ya. Jadi dua hari untuk A, dua hari untuk B. Besok masih uh, Al-Zalzalah ya dipersiapkan. Dua hari setelah ini nanti Al-Muluk lagi. Nih, ayat 21-nya. Um, أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه Riz, jangan rij, riz, zai. رزقه بل لجوا في عتو ونفور Am, am gitu ya. Ada kalau ada guna kan gitu. Aman, gitu. Jangan aman, jangan. Gitu. Ayat 22-nya. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Sayang waktunya ya. Pak Hadi satu jam mas sebentar. Iya, tapi mudah-mudahan ya. Nanti kan saya siapkan rekamannya, saya siapkan CD-nya, saya siapkan apa kopi-kopiannya. Untuk saudara-saudaraku tunanetra dan mualaf diambil ya. Silahkan gratis. gratis. Tapi yang bukan tunanetra, bukan mualaf ya tolong diganti. Kita kan tengah berbagi ya. Insya Allah. Jadi ada AIU banyak ada rekamannya. Tabaroknya belum, belum saya bikinkan yang terbaru. Yang lama masih ada. Nanti ada belajar. AIU ba u an ani a na minal ma i an ani a babi bu bab بوبا بنببن من المبن مبيبا بنبا تاتي توبت توتا تنتتن من المسلمة تنتا gitu ya gampang lah belajar yang penting ada waktu dan kesempatan mau belajar ada saran, ada kritik atau ingin bertanya atau apa saja silakan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Banyaknya saran dan kritik masukan alhamdulillah ya. Nanti kita coba pikirkan uh, Quran digital pakai komputer ya. Uh, itu lebih mudah lagi, lebih enak lagi. Tapi kalau pakai komputer nanti kecepatan malah ya. Tapi kita lihat nanti triknya lah. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa hari Jumat kita hadir. Bada salat Jumat ya. Sabtu minggu seperti biasa di rumah yatim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, bagi yang mengurusnya, orang yang membelinya dengan hartanya, orang yang berutang, orang yang berperang di jalan Allah, orang kaya yang menerima pemberian dari orang miskin yang beroleh zakat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis